Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din wa wazakumullah Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Anawiyah Karena berhubung yang mustoran belum hadir Jadi sekarang antum yang setoran Bismillah Bismillahirrahmanirrahim يرى عليه أثر السفر ولا يأنس منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نعم. والصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت حين استطعت إليه سبيلا قال سلكت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره قال سلكت قال سلكت قال فأخبرني عن الإنسان قال أن تأخذ الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها المسؤول عنها بأعلى من السائل قال أخبرني عن أمراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة الآلة لها أشياء إذا طاولون في البنيان ثم انطلق فلبست منيا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم آتاكم يعلمكم دينكم آه، Asan tabarakallahu fiikum wa hidakumullah. Besok insyaallah antum ya. Diulangi lagi enggak masalah ya. Ewa. besok insyaallah antum semoga sehat ya. Nah, masalah antum setorkan. Nah, barakallahu fiikum untuk yang kedua kalinya enggak masalah. Semakin diulang-ulang itu semakin melekat seharusnya. Paham ya? Seperti itu, seperti itu barakallahu fiikum. Jadi jangan merasa takut kalau suruh ngulangi. Nah, karena yang namanya terulang-ulang itu biasa, enggak masalah. Nah, hadis satu pun diulang-ulang enggak masalah. Karena kita tentunya naam merasa diri kita ini adalah manusia. Karena al-insan sumia insanan di kasratin nisyan. Karena manusia dikatakan insan itu karena banyak lupanya. Oleh karena itu kalau kita cuma mengandalkan sekali, dua kali, itu terkadang masih lupa. Nah, apalagi kalau tidak pernah sama sekalian itu. Nah, barakallahu fikum yang jelas diupayakan semaksimal mungkin nah menghafal hadis Walaupun satu atau dua tidak masalah. Nah, barakallahu fikum karena menghafal hadis itu justru memperkuat apa? argumen kita, hujjah kita. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih, "Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh." Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat hujahnya, akan kuat argumennya, akan kuat dalilnya. Nah, oleh karena itu jangan bermodalkan semata-mata cuman na barakallahu fikum mendengar atau membaca, tidak masalah. Yang bisa menghafal alhamdulillah, yang belum bisa menghafal insyaallah taala Nah, kalau berusaha bisa menghafalnya. Nah, walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah. Intinya hafalan itu penting gitu aja. Nah, barakallahu fikum karena al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu pada asalnya yang ada di dada, yang dihafal itu bukan semata-mata di tulisan. Karena kalau tulisan misalkan hilang tulisannya, dimakan rayap misalkan bukunya. Hafalan nggak punya, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia punya hafalan, walhamdulillah walaupun ala kadarnya sedikit nggak masalah, tapi ada hafalan itu bagus sekali. Nah, barakallahu fikum karena para ulama terdahulu al-mutaqaddimin, nah yang mereka tentunya zurwah panutan kita di dalam mencari ilmu dan juga bagaimana perjuangan mereka di dalam mencari hadis, mereka hafalannya luar biasa hafalannya luar biasa dan bukan berarti mereka tidak muzakarah ya bahkan mereka muzakarah sering mengulang-ulang ilmu tersebut karena hidupnya ilmu itu ya dimuzakarahkan tadi itu di murajaah hayatul ilmi muzakaratun hidupnya ilmu adalah muzakarah diulang-ulang ikhwan fi din azan wa kita lanjutkan qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala masih seputar pembahasan mengenai sahibul al-kabirah pelaku besar Naam. Sebenarnya pembahasan ini sudah berulang-ulang namun tidak masalah kita ulang karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala pembahasan mengenai al-iman. Jadi di sana ada 6 tiga kelompok secara globalnya atau bahkan 4 kelompok. Kelompok tiga kelompok, kelompok sesat, satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong, Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat ahlu sunnati wal jamaah. nah, yang mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar mu'minun bi imanih nakisul iman. Ingat-ingat ya. Pelaku dosa besar mu'minun bi imanihi hinakisul iman. Dia masih beriman dengan keimanannya, hanya saja imannya berkurang. Ingat-ingat ya, pelaku dosa besar berkurang keimanannya. Jadi iman tetap masih ada, cuman berkurang. Berbeda dengan kelompok yang Nah, selanjutnya yaitu kelompok yang ekstrim berlebihan di dalam meniadakan keimanan. Jadi pelaku dosa besar kafir. Kelompok apa itu? Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Naam. Itu justru sangat berbahaya karena bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal pelaku dosa besar tidak kafir. Tapi bagaimana tadi? Dia masih beriman hanya saja imannya berkurang. Kemudian kelompok yang berikutnya yaitu kelompok apa? al-murji'ah, ekstrim, hulu, berlebihan di dalam menetapkan keimanan. Menurut kelompok murji'ah, pelaku dosa besar imannya sempurna, seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an. Jadi dosa besar itu nggak pengaruh sama sekali, imannya tetap eksis. Paham ya? Tetap stabil, sempurna terus. nggak berkurang wala wala syai'. Walaupun minum khamar, walaupun minum khamar, walaupun berjudi, walaupun berjudi. Walaupun berzina, walaupun berzina, yang penting kan hatinya, Mas. Katanya gitu orang-orang itu ya. Yang penting kan hatinya katanya. Itu keliru ya. Yang penting tuh amalannya itu. Diucapkan dengan lisan, diyakini dan hati amalkan dengan anggota badan. Ini kelompok yang ketiga tadi ya. Kelompok ketiga, kelompok Murji'ah mengatakan jadi iman itu stabil. Nah, iman itu sempurna terus. Jadi dosa-dosa besar enggak pengaruh. Nah, terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya pelaku dosa besar imannya sempurna. Nah, pelaku dosa besar imannya apa? Imannya sempurna. Itu apa? Itu kelompok Murji'ah. Kelompok yang ketiga bergaya dia. Bergaya, enggak seperti itu yang benar itu katanya. Kelompok apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir juga katanya. Jadi timang zilah baina mangzilatain. Eh, Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar timang zilah baina zinatain. Jadi enggak mukmin dan kafir. Ya, di antara dua tempat dia. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Ahlus sunnati wal jamaah sudah kami jelaskan, sahibul kabirah mu'minun biimanih naqisul iman. Dia masih beriman dan keimanannya hanya saja berkurang keimanannya. Perhatikan baik-baik. Naam. Untuk mengenai hukum di akhiratnya, perhatikan mengenai hukumannya di akhirat, pelaku dosa besar menurut Khawarij dan Mu'tazilah kekal di neraka. Paham ya? Ini perhatian baik-baik ini, ya. Nanti suatu ketika tak tanya ya. Pertanyaannya itu mendadak. Paham ya? Jadi persiapan. Nah, barakallahu fikum. Jadi pelaku dosa besar hukumannya di akhirat bagaimana? Menurut Mu'tazilah dan Khawarij kekal di neraka. Kekal di neraka. Menurut Murji'ah harus masuk surga. Nah, aneh kan? Murji'ah karena Murji'ah meyakini apa pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Lah kalau sempurna imannya kemana arahnya coba? Ke surga, harus kata mereka. Allah musta'an. Jadi yang saya sebutkan ini tadi yang pertama tadi hukum masalah di dunianya. Di akhiratnya bagaimana tadi? Menurut Khawarij dan Mu'tazilah pelaku dosa besar apa? Kekal di neraka. Menurut Murji'ah pelaku dosa besar bagaimana? Wajib masuk surga. Nah, menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillahi azza wa jalla, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala insya'a adabahu wa insya'a ghofarallah Jika Allah taala menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Nah, jika Allah taala menghendaki untuk mengampuni, mengampuni. Paham insyaallah ya? Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Itu adalah apa? Mengenai hukum pelaku dosa besar. Jangan gagal paham ya. Jadi kalau enggak paham tanyakan. Naam karena ini perkara penting agar tidak keliru di dalam memahami. Naam. Kita lanjutkan. Wa 'alal aksi al-khawarij dan sebaliknya. Sebaliknya siapa maksudnya? Sebaliknya Murji'ah adalah khawarij. Ingat-ingat, khawarij siapa pencetusnya? Ewa. Naam. Eh, Dzul Khawaisirah At-Tamimi, Dzul Khawaisirah At-Tamimi. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'ah apa? Apa bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam ini kelompok apa? Bentar ya? Khawarij, ingat-ingat, awal bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam ini bid'atul khawarij. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Na'am barakallahu fikum syarah terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud. Jadi awal bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul khawarij yang dipelopori oleh siapa tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kita lihat. Fa innahum yaqulun maka mereka mengatakan murtakibul kabirati allati duna syirki kafirun laisa indahu imanun Allahumma musta'an. Mereka orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan Dosa besar yang selain syirik, intinya dibawa kesyirikan, itu adalah kafir orangnya. Tidak punya iman sedikit pun. Fayaslibunahul iman bil kulliyah. Mereka meniadakan keimanan dari seseorang secara keseluruhan. Enggak punya iman sama sekali. Wa kafiran dan mereka menjadikan kafir. Perhatikan baik-baik ini, pelaku dosa besar itu kafir menurut Khawarij, perhatikan. Naam. Wa mukhalladan finnar wal billah dan dikekalkan di dalam api neraka. Wallahualam. billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fahaula haula yaslibunahul iman nihaiyan. Mereka yaitu orang-orang Khawarij meniadakan keimanan dari seseorang nihaiyan. Nah, secara total. Enggak udah enggak punya iman sama sekali. Allahu musta'an. Ngeri ini. Nah, karena mereka mempermisalkan seperti bilangan berapa kemarin? 10 Sepuluh kalau dikurangi satu berapa? Sembilan. Enggak dikatakan sepuluh lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa kafir. Enggak dikatakan mukmin lagi. Menurut versinya siapa tadi? Khawarij. Khawarij ingat-ingat siapa pemimpinnya tadi? Santai aja mending bisa. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah hafal itu enak. Siapa pemimpinnya tadi Khawarij? Ahsan. Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Jangan kalah. Eh? Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Dihafal itu ya. Siapa? Eh, Dhul Khuwaisirah At-Tamimi itu pemimpin Khawarij pemimpin Khawarij. Nah, dihafal. Besok tak tanya lagi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wal murji'atu yu'tunahul iman kamilan. Murji'ah lawannya. Perhatikan baik-baik ini ya. Sedangkan murji'ah mereka memberikan kepada seseorang itu iman secara sempurna. Jadi pelakor sebesar besar imannya sempurna. Ini menurut Murji'ah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum yang seringnya antum dengarkan, eh, yang penting kan hatinya Mas, itu biasanya. Dinasihati, ngayal-ngayal ini ini walaupun mabuk-mabukan yang penting kan hatinya. Nah, ini termasuk apa? Pemikiran benih-benih Murji'ah hati-hati. Karena dia ngandalkan yang penting hatinya. Hatinya itu diterminkan dengan perbuatannya dan nampak itu. loh. Paham ya? Jadi kalau hatinya baik seharusnya perbuatannya juga baik seharusnya. Seperti itu. Kita lihat. Wal Murji'ah yu'tunahul iman kamilan. Perhatikan baik-baik. Dan Murji'ah mereka memberikan keimanan bagi seorang itu secara sempurna. Pelaku dosa besar mukmin imannya sempurna seperti imannya siapa tadi? Jibril dan Mikail. Allahul musta'an. Kita lihat, hadza tanaqudun bainahum. Inilah yang namanya kontradiksi antara mereka. Antara siapa? Khawarij dengan Murji'ah. Murji'ah ekstrim, berlebih-lebihan di dalam menetapkan keimanan bagi pelaku dosa besar. Khawarij mereka ekstrim, berlebih-lebihan di dalam meniadakan apa? Keimanan dari pelaku dosa besar. Ahlu sunnah wasat, pertengahan. ahlu sunnah pertengahan. Maksudnya bagaimana? Ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin atau kafir? Pelaku dosa besar mukmin atau kafir menurut ahlu sunnah? mukmin tapi berkurang imannya. Ahsan. Mukmin tapi berkurang imannya. Jangan sampai keliru. Naam. Di neraka kekal enggak pelaku dosa besar? Hah? Kekal enggak? Enggak kekal. Tapi bagaimana? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa ya. Kita lihat berikutnya. Amma ahlul haqqi wa ahlul madhhabis sahih Adapun pemegang kebenaran dan pemegang pendapat yang sahih atau keyakinan yang benar, fa innahum yaqulun, maka sesungguhnya mereka mengatakan, perhatikan baik-baik, innal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? kemaksiatan. Jadi iman itu enggak stabil, naik dan turun. Terkadang naik, terkadang turun. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Nah barakallahu fikum man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran ingkarilah dengan tangannya kalau mampu. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan apa? hatinya. Yang mana itu adalah apa? merupakan selemah-lemahnya keimanan. Semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah berarti iman itu juga berkurang. Semua dalil yang menunjukkan iman itu lemah, berarti iman itu bisa naik dan turun juga. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum ditanamkan di benak-benak kita agar tidak keliru. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa tadi? Imannya seseorang bertambah dengan apa? Enggak tahu juga. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan apa? Allah musta'an. Bertambah dengan apa? Ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Dihafal. Imannya seseorang itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dihafal itu ya, dihafal. Naam. Kita lihat. Walaisa imanun nasi ala haddin sawain dan tidaklah imannya manusia itu dalam satu tingkatan yang sama. Maksudnya tingkatan imannya seorang itu enggak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Faminhum man huwa mu'minun kamilun iman, wa minhum man huwa mu'minun naksul iman. Di antara mereka ada orang yang beriman sempurna imannya. Di antara mereka pula ada orang yang beriman tapi berkurang keimanannya. Perhatikan dengan toleh-toleh antum, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi siapa pemimpin Khawarij tadi? Wallahu Dhul Khuwaisirah, Dhul Khuwaisirah At-Tamimi, dihafal. Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Kita lihat. Wal Mu'tazilah tu ketemu lagi. Mu'tazilah, siapa pemimpinnya Mu'tazilah? Antum? Eh, Wasil bin Atha Hasan. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Tidak bisa mengucapkan huruf apa? Hah? Apa? Kha. Ra. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Ini terulang-ulang jangan sampai keliru. Naam Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili, nam al Ghazal Hati-hati pemimpinnya Mu'tazilah. Kita lihat. Wal Mu'tazilatu ja'u bi tariqatin jadidatin. Datang Mu'tazilah membawa dengan jalan atau prinsip yang baru gayanya. Faqalu mereka mengatakan la naqulu inna murtaqibal kabirah mu'min wa la naqulu innahu kafir katanya. Kita enggak mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, tidak pula mengatakan mu'min Bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Bahkan dia berada di antara dua tempat. Berada di salah satu tempat di antara dua tempat. Kalau meninggal dunia dikubur di mana kira-kira? Mau dikubur kepada kuburan mukminin bukan mukmin juga. Dikubur ke kuburan orang kafir bukan orang kafir. Di tengah-tengah jalan padahal. Allah musta'an. Ini memang orang-orang seperti ini berbahaya sekali. Pemikiran Mu'tazilah ini berbahaya sekali. Allah musta'an. Katanya fi manzilah baina manzilatain katanya. Nah, Allah musta'an. Enggak nakirah, enggak ma'rifah katanya. Di atas nakirah, di bawah ma'rifah, taksis katanya. Allah musta'an. Kita lihat. min usuli madhabihim termasuk asal usul atau dasar pokok madhab mereka perhatikan baik-baik biar tahu apa sih prinsip pokoknya Mu'tazilah itu Al-manzilatu bainal manzilatain. Al-manzilatu bainal manzilatain. Di suatu tempat di antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Kata mereka di manzilatil fasik atau yang semisalnya, tapi yang jelas tetap keliru. Tetap keliru ya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Bal huwa fi ma'nam. Amma idza mata wa lam yatub fahum mislul khawarij yaqulun mukhalladun finnar. Perhatikan baik-baik ini keadaan mereka Mu'tazilah ini sepakat dengan Khawarij. Adapun kalau pelaku dosa besar itu mati dan tidak tobat, maka dia atau maka mereka seperti Khawarij mengatakan pelakunya kekal di dalam api neraka. Anak ulangi sekali lagi, pelaku dosa besar di akhirat nanti menurut Khawarij dan Mu'tazilah kekal di neraka. Menurut Murji'ah harus atau wajib masuk surga. Menurut Ahlus sunnati wal Jamaah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala asan, tahta masyiatillah ya azza wajal. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh barakallahu fikum man jadda wajada. Apa artinya? Naam, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Mendapatkan apa saja yang dia inginkan berupa kebaikan insyaallah taala. Kita lihat di sini. Naam barakallahu fikum. Fayastami'una ma'al khawarij 'uqubatihi fil akhirah mereka berkumpul. Siapa mereka ini? Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka berkumpul bersama Khawarij mengenai hukuman pelaku dosa besar di akhirat. Wa annahu mukhallatun finnar. Bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Menurut siapa tadi? Kekal di neraka menurut siapa? Khawarij. Nah, barakallahu fikum menurut Khawarij. Kita lihat barakallahu fikum Wa anna fid dunya, adapun di dunia hukum di dunia fa ahdatsu lahum madhhaban laisa huwa madhhab ahli sunnati wal jamaah. Adapun pendapat mereka mengenai pelaku dosa besar di dunia, mereka membikin perkara yang baru, membikin madhab yang baru yang bukan madhabnya al-sunnah wal jamaah Paham ya maksudnya ya? Walaysa huwa madhhabul khawarij, bukan pula madhabnya khawarij. Walaysa huwa madhhabul murji'ah aidan, bukan pula madhabnya murji'ah. Karena jelas ya, Madhabnya murjiah, pelaku dosa besar apa tadi? Imannya sempurna. Madhabnya khawarij, pelaku dosa besar apa? Kafir. Madhabnya ahlu sunnah, pelaku dosa besar apa? Mukminun berkurang keimanannya. Dia mukmin berkurang keimanannya. Nah, Mu'tazilah ini enggak enggak apa? Enggak khawarij, enggak murjiah, enggak ahlu sunnah. Membikin madhab yang baru sendiri. Kita lihat Na'am barakallahu fikum fayaqulun mereka mengatakan huwa laisa bimumin wala kafir pelaku dosa besar bukan mukmin bukan pula kafir. Hal hunaka man laisa mukmin wala kafir? Apakah di sana ada orang yang enggak mukmin enggak kafir? Kira-kira ada atau enggak? Kalau menurut mereka ada fasik katanya. Allah musta'an. Kita lihat. Inam, yumkinu hadza fil majnun was Mungkin aja ini. Eh, mungkin ini diitlakan pada orang gila dan anak kecil. Eh, orang gila sama anak kecil majnun. Eh, tahu majnun artinya orang gila. Enam orgil, orang gila. Nah, barakallahu fikum majnun wasaghir mungkin saja. Nah, karena belum terbebani syariat, bisa jadi dia belum bisa dikatakan mukmin secara sempurna. Nah, seperti itu dan nggak bisa difonis kafir. Cuman ini kalau seandainya. Ini masih kalau seandainya ya. Wa illa nah barakallahu fikum auladus shighar, anak-anak kecil, eh, kaum mukminin yang mereka meninggal dalam keadaan belum dewasa. Naam yulhaq bi abaihim, diikutkan oleh bapak-bapak mereka. Ini auladu al Na'am barakallahu fikum, na'am mu'minin muslimin. Maksudnya mereka dijamin masuk surga. Paham itu ya? Ini ini bagi apa? Bagi orang-orang anak kecil yang meninggal sebelum dewasa tapi auladul mukminin, anak-anaknya orang mukminin. Auladul kufar, anak-anaknya orang kufar bagaimana? Nah barakallahu fikum, anak-anaknya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa itu enggak bisa diikutin bapaknya. Tapi nanti mereka sama yang dikenal ashabul fatrah. Nah, mereka diikutkan seperti orang-orang ashabul fatrah, orang-orang yang berada di zaman yang tidak ada utusan di situ. Paham ya? Tidak ada tidak ada utusan nabi wala rasul. Nanti di bagaimana diuji Allah taala. Allah taala merintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Kalau nurut justru masuk surga. Paham ya? Tapi kalau enggak nurut ya masuk neraka. Paham maksudnya? Nah, itu bagi ashabul fatrah dan anak-anak orang kufar wal musyrikin yang mereka meninggal sebelum dewasa tadi itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdan wasdakumullah, Naam, kita lihat di sini Amal balighul aqil, adapun orang yang dewasa dan berakal perhatikan baik-baik. Fa imma an yakuna mu'minan, imma dia itu mukmin, wa imma an yakuna kafiran atau dia kafir. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Jelas sekali ini. Dialah zat yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Kok muncul Mu'tazilah mengatakan enggak mukmin, enggak kafir? Kan berarti kan berseberangan itu istilahnya ya. Allah musta'an. Nah, perhatikan baik-baik. Walam yakul wa minkum man lahu laisa kafir wala bimumin. Allah Taala gak mengatakan di antara kalian itu ada orang yang tidak kafir dan tidak mukmin. Paham enggak ada. Allah Taala gak mengatakan seperti itu. Ada di antara kalian yang kafir, ada di antara kalian yang mukmin seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. hadza qaulun mubtada'un perhatikan baik-baik. hadza qaulun mubtada'un wala aslalahu ini adalah ucapan yang dibikin-bikin, enggak ada sumber asalnya. Walakin hadza huwa dhalal. Akan tapi inilah kesesatan. Allah musta'an. Faman tarakal haqqo fa innahu yubtala bil mutanaqidati. Maka barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka sungguh dia akan diuji dengan perkara-perkara yang berkontradiksi. Seringnya seperti itu. Kalau orang itu berseberangan dengan dalil, berseberangan dengan al-haq, ditinggalkan al-haq, dia justru akan bertabrakan terus dengan perbuatannya. Kok seperti ini ya? Dulu aja nggak seperti ini, kok sekarang seperti ini? Karena dia semakin jauh dari kebenaran tadi itu. Paham ya? Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum na'am. Karena disebutkan juga man tarakal haqqo fa innahu yubtala bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka sungguh dia akan diuji dengan kebatilan. Oleh karena itu peganglah al-haq seerat-erat mungkin barakallahu fikum karena yang namanya al-haq itu ahaqqu an yuttaba' Yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Bahkan al-haq ahabbu na barakallahu fikum ilaina minna. Apa artinya? Yang namanya al-haq itu lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Karena al-haq tadi itu. Oleh karena itu disebutkan para ulama, ambillah kebenaran al-haq dari manapun datangnya, ambil al-haq tersebut. Tapi jangan bermudah-mudahan mengambil al-haq dari siapa saja. Paham ya? Dari manapun datangnya al-haq diambil, tapi di dalam mengambil al-haq jangan sembarang orang, tapi harus dari ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahmatullah alaih mengatakan apa? Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdar ila ahlu sunnah fayukhat hadithuhum summa yungdar ila ahlil bid'ah fala yukhad hadithuhum. Aku kama rahimahullah. Akhirnya dilihat Oh dari ahli sunnah diambil ilmunya. Oh ternyata dari ahli bidah ditinggalkan ilmunya. Seperti itu dalam semua ilmu. Ustaz, anda mau belajar ilmu bahasa Arab dari orang ahli bidah katanya. Paham ya? Terang-terangan dia dari orang ahli bidah dolal. Cuman bahasa Arabnya saja, Nah bu dan sorok saja. Nanti kalau sudah selesai, langsung kami akan belajar tauhid kepada ahli sunnah. Kita izinkan enggak? Jangan. Jangan. Kenapa jangan? Karena belajar hatta ilmu alat itu Nah, Na'am barakallahu fikum belajar di hadapan hizbiyin, ahlu bid'ah wad itu memiliki apa? pengaruh yang besar. Enggak mungkin dia akan nyela ustadznya. Mesti muji terus. Paham ya? Karena dia belajar sama ustadznya. Hati-hati. Oleh karena itu, pilihlah dari ahlu sunnah wal jamaah. Semua ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu Bahasa Arab. Eh? Dan ilmu-ilmu yang lainnya. para fikum terutama adalah ilmu agama ini. Nah, barakallahu fikum karena ilmu agama enggak sembarang orang kita ambil, tapi apa? Melihat siapa yang akan diambil ilmunya. Ahlus Sunnah wal jamaah. Naam. Ingat-ingat ya kalau dengar lafaz ahlus sunnah wal jamaah, jangan bingung ya, apa sih artinya ahlus sunnah wal jamaah itu? Eh? Apakah sama ahlus sunnah dengan aswaja? Pernah dengar aswaja enggak? Nah, barakallahu fikum. <laughs> aswaja itu singkatan menurut mereka ahlus sunnah wal jamaah menurut mereka. Tapi ahlus sunnah wal jamaah yang benar itu enggak perlu disingkat-singkat. Paham ya? Ahlus sunnah itu orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Wal jamaah itu maksudnya apa? Orang yang kokoh di atas al-haq dan mengikutinya. Karena al-jamaah itu apa? Sebagaimana ungkapan al-Imam Abu Syamah rahmatullah alaih Wahai itu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumil haqi wa tiba'uh. Kapan saja Nah, datang perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah yang diinginkan adalah apa? Luzumul haqqi wa tiba'uh. Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itulah jamaah. Jadi jamaah jangan lihat katanya jamaah harus ribuan, enggak harus. Tiga orang, dua orang jamaah enggak? Jamaah antum surat berjamaah dua orang dikatakan jamaah enggak? Jamaah. Jamaah itu adalah mencocokkan al-haq dan mengikutinya. Ikhwani fi azza wa jadi jangan merasa minder, merasa takut, gemeteran. Kok kita kalau taklim sedikit sih orangnya, di sana tuh banyak ribuan. Biarkan ribuan. Assalamualaikum. Paham ya? Seperti itu. Karena bukan yang banyak itu berarti benar. Paham ya? Patokan kita, sandaran kita adalah apa? Al-Qur'an was sunnah dalil. Nah, kalau cuma banyaknya orang itu belum tentu benar. Nah, barangkali fikum atau misalkan masuk ke tempat-tempat perjudian banyak orangnya. Eh, banyak, itu benar, belum tentu. Bahkan kalau kita ngikutin nah barakallahu fikum kebanyakan manusia di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya antum? Antum? Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Eh, Ayo antum. Antum? Naam ahsan, itu ingat-ingat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini dalil yang simpel. Jadi antum ambil patokan ini. Karena ini benar sekali ya dalam artian tuh sahih ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah taala. Kenapa sih sebabnya? Iyattabi'una illa adzan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dugaan prasangka. Yang namanya dugaan prasangka itu bukan ilmu. Paham ya? Naam, wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka melainkan hanya berbohong. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, hati-hati jangan mengikuti mayoritas orang tapi ikutilah dalil. Ikutilah dalil-dalil itu barakallahu fikum landasannya al-haq. Naam, berkata Al-Imam Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, al-jama'atu Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ini penting sekali barakallahu fikum kalau antum punya kitabnya, kitab yang sangat bagus, enggak usah jauh-jauh Al-Fawaqih Al-Janiyah karya Syekh Muhammad bin Mani' hafizallahu taala itu asar-asar dikumpulkan bagus sekali. Nah, bisa menghafal hafal bagus sekali itu Bagus sekali asarnya intinya. Masalah ilmu, masalah tauhid, masalah manhaj itu ada semua di situ. Insya Allah taala. Jadi, nah barakallahu fikum terkadang menghafal sebuah sebuah asar atau yang semisalnya, perhatikan baik-baik. Nah barakallahu fikum itu memberikan dorongan kita semangat di dalam mencari ilmu, di dalam berpegang teguh dengan as-sunnah. Karena terkadang kita ini bisa dikatakan haus. Tahu hausnya? Haus sehingga butuh sesuatu yang harus kita minum untuk menghilangkan kehausan tersebut. Di antaranya adalah apa? ilmu Al-Qur'an was sunnah. Itulah yang bisa menghilangkan dahaga kita barakallahu fikum. Naam. Maksudnya haus maknawi. Paham ya? Kita obati. Ha? kita kasih minum dengan Al-Qur'an sunnah tadi itu, mempelajari Al-Qur'an sunnah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Allahu musta'an. Naam kata beliau, "Faman tarakal haqqo fa innahu yubtala bil mutanaqidati wa yubtala bil batil." Maka barang siapa yang meninggalkan al-haq, sungguh dia akan diuji dengan perkara-perkara yang berkontradiksi, berseberangan, bertabrakan dan akan diuji dengan kebatilan wa yahimu ala wajhihi min ghairi dalil dan dia pun akan gelisah nah barakallahu fikum atau apa itu apa yahim apa yahim artinya akan gelisah dan tidak tenang nah barakallahu fikum di atas wajahnya tanpa dalil intinya itu Nah, barakallahu fikum posisinya enggak tenang gitu. Bimbang. Nah, barakallahu fikum atau akan terjatuh dalam kekeliruan terus. Karena apa? Karena tanpa dalil tadi. Karena orang kalau sudah berani menentang dalil, di depannya dalil, santunya fatwa ulama kok malah milih fatwa ulama. Itu apa yang terjadi? Sesat dari jalan yang lurus. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih di dalam kitab Madarijus Salikin, Waman Naam, waman farakat dalil dalla an sawa'is sabil. Singkat, padat, simpel, maknanya sangat bagus sekali. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dalil itu jangan berpaling sudah. Ikuti dalil barakallahu fikum. Walaupun pahit rasanya, seberat apapun butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena jalan menuju surga hanya satu. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sambungan dari lafaz ini apa? Wala dalila apa? Naam. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah aw siwal kitab was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha hadalil Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim asy-syaitanir rajim. Artinya apa? dan setiap jalan kata beliau tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Bayangkan itu. Jadi kalau mau masuk surga ya ikuti Al-Qur'an sunnah. Seberat apapun ikuti Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak ada Nah, dan setiap jalan yang berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah tidak berlandaskan dengan Al-Qur'an sunnah maka itu adalah jalan apa? Jalan yang menghantarkan kepada neraka Jahim dan jalannya setan-setan yang terkutuk Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azanakumullah. Nah Santai aja, tenang aja. Yang yang jelas barakallahu fikum berseberangan dengan dalil berbahaya sekali. Berseberangan dengan dalil sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum jangan sampai kita menentang dalil. Dalil itu apa sih Penuju arah? Antum mau sholat ada dalilnya enggak? Nah, itu dalil itu diamalkan, diambil. Jangan antum mau misalkan barakallahu fikum menuju arahnya Jogja ke barat misalkan. Antum malah ke timur terus sampai Surabaya. Tersesat dari jalan yang lurus. Yang Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan dalil itu maknanya apa? Mayurs situ, ilal matlub. Mayurs itu ilal matlub, sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang kita inginkan. Itu dalil. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kita lihat sini. Fahadi umurun la budda min Ini adalah perkara-perkara yang harus kita mengetahuinya li'annaha mahattul jidali wal kalam baina ahli sunnati wa baina mukhalifihim min ahli bidah dikarenakan perkara-perkara ini adalah adalah tempat perputaran perdebatan pembicaraan antara ahli sunnah dan antara orang-orang yang menyelisih ahli sunnah dari kalangan ahli bidah wad dalal perhatikan baik-baik kal khawanan al khawarij pertama khawarij siapa pemimpinnya tadi khawarij dul Khuwaisir At-Tamimi wal Murji'ah. Apa pendapat Murji'ah tadi? Apa pendapat Murji'ah tadi? Antum? Pendapat Murji'ah apa? Apa? Pelaku dosa besar tetap apa? Sempurna imannya. Yang tegas, sempurna imannya. Murji'ah seperti itu. Naam. Wal Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Antum? Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah bagaimana? Fi manzilah baina manzilatain. Tidak mau tidak kafir. Allahu musta'an. Wa ghairihim dan selain mereka. Summa inna Jibril alaihissalam, perhatikan baik-baik Jibril alaihissalam adalah malaikat atau bukan? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nah, barakallahu fikum yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan musuh-musuhnya banyak. Yang memusuhi siapa di antaranya? Orang-orang Yahud benci dengan Jibril salam. Kata mereka bagaimana? Kenapa benci? Kalau seandainya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu bukan Jibril, kami terima katanya. Gayanya seperti itu. Padahal ya omong kosong. Tahu sendiri orang Yahud bagaimana? Punya ilmu tapi tidak mau beramal. Musuh yang kedua adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidah itu musuhnya Jibril. Malaikat Jibril ini musuhnya, enggak suka. Kenapa enggak suka? Karena nah malaikat Jibril itu pengkhianat. Seharusnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi salah alamat katanya ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW kata mereka ini ya. Inilah yang disebut musuh-musuh Allah Subhanahu taala. Karena justru apa? Yang akan dimusuhi mereka-mereka ini siapa yang musuhi Allah taala langsung. Eh? memusuhi apa? Memusuhi orang-orang yang musuhi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada na'am barakallahu fikum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Malaikat Jibril berapa sayapnya? Berapa? 600 barakallahu fikum. Naam, benar atau keliru? Benar, 600 sayap ya. Setiap malaikat punya sayap enggak? Eh, Esan. Setiap malaikat punya sayap enggak? Dalilnya mana? Naam ahsan. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha ruba. Zat yang menjadikan nah para malaikat itu rasul, utusan-utusan. nah barakallahu fikum yang memiliki sayap ada yang dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Nah, malaikat Jibril dinaskan langsung memiliki berapa? enam ratus sayap. nah barakallahu fikum. Berikutnya, Thumma inna Jibril alaihissalam qala lin Nabi sallam akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Perhatikan baik-baik ini. Berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam datang dalam keadaan berwujud seperti manusia, tapi luar biasa. Bagaimana rapinya? Rambutnya hitam pekat, pakainya putih, sangat putih sekali, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Karena saat itu barakallahu fikum terkenalnya kalau orang berjalan kendaraannya ya unta, kuda. Jadi kemungkinan besar kena debu gitu ya. Kalau sekarang mungkin di dalam mobil nggak nampak. Ya, pakai Avanza enggak nampak ya dalam mobil gitu. Allah musta'an. Ini maksudnya apa? Maksudnya Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW dalam keadaan rapi. Jadi rapi, bersih. Na'am barakallahu fikum tertata itu bukan sombong. Paham ya? Bukan sombong ya. Nah, jangan kita semuanya seperti orang-orang sebagian orang sufiah atau misalnya semisalnya zuhud katanya. Pakaiannya punya yang bagus-bagus, dia sengaja pakai pakaian yang compang-camping, sobek kanan kiri misalkan, sengaja jangan. Barakallahu fikum ini menyengaja justru malah bukan bagian dari keimanan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi maksudnya bagaimana? Pakailah yang rapi-rapi itu enggak harus baru. Rapi itu tidak harus apa? Baru barakallahu fikum. Pakaian yang bersih. Eh? Nah, barakallahu fikum. Kemudian rapi penampilannya. Itu bukan kesombongan, tapi itu apa? Jamil apa itu jamil? Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi penampilan itu barakallahu fikum jangan dinilai mungkin sombong banget pakaiannya bagus terus. Pakaiannya rapi terus. Bukan itu yang sombong. Sombong itu apa? Naam batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia sombong. Ada kebenaran ditolak dia. Walaupun dia pakaiannya compang-camping, tapi dia nolak kebenaran sombong enggak dia? Sombong. Paham ya? Jadi jangan dinilai pakaian tadi ya. Yang dinilai itu dia menerima kebenaran atau enggak. Karena sombong secara hakikat itu adalah apa tadi? Tolha. Apa itu kesombongan? Batalul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada kebenaran dia tolak. Manusia yang nasihati kok lebih kecil disepelekan kamu baru anak kemarin sore sudah nasihati ustadznya. Jangan. Hati-hati ini. Nah, barakallahu fikum kalau misalkan nasihat benar diterima, yang paling bagus ucapan jazakumullah khairan karena mudzakarah itu ya, mudzakarah itu saling saling mengingatkan ilmu itu bagus sekali. Terkadang yang namanya guru itu kan nggak mungkin benar terus. Paham ya? Terkadang yang dia sampaikan keliru, terpleset, kadang dia lupa, mungkin dia merasa benar ternyata keliru. Jadi kalau ada kekeliruan sampaikan. Nah, jangan wah ana sungkan nih sama ustaz nih. Sungkan untuk nasihati. Sungkan yang mana ini? Kalau sungkan yang sungguh mengharapkan enggak masalah. Paham ya? Sungguh mengharapkan kebenaran maksudnya. Jadi diharapkan dia mau menyampaikan, diluruskan. Ustaz ini keliru Ustaz, yang benar seperti ini. Apa kewajiban ustaznya? Berlapang dada. Berlapang dada, jazakumullah khairan, telah mengingatkan insyaallah taala eh, yang benar adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, enggak boleh ya sungkan, segan itu ya. Sampaikan saja enggak enggak perlu apa, enggak perlu takut. Santai saja. Selama itu al-haq sampaikan kalau seandainya benar-benar keliru. Paham itu ya? Itu yang yang barakallahu fikum yang ditanamkan di benak-benak kita agar kita tidak memiliki jiwa ta'assub fanatik. Paham ya? Karena kalau sudah memiliki jiwa asabiyah fanatik itu, kalau sudah fanatik dengan ustadznya, itu rasanya apa? Ustadz keliru pun dibela terus. Itu keliru-keliru ustadzku itu. Keliru ya ben saya. Keliru biarin katanya. Allah musta enggak seperti itu. Tapi kita harus memiliki apa? sandaran yang akurat yaitu Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau, Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Apa itu ihsan? Wal ihsanu huwal martabatul ulya. Ihsan itu tingkatan yang paling tinggi. Perhatikan baik-baik ini, tingkatan yang paling tinggi Islam, iman, ihsan. Ihsan itu apa sih? Wa ma'nal ihsan itqanus syai' wa itsmamuhu. Naam. Jadi makna ihsan itu adalah apa? Mantapnya sesuatu dan sempurnanya sesuatu. Kalau globalnya bijaksana. ramnya itu kebijaksanaan. Nah barakallahu fikum seperti itu. Tapi itu makna secara bahasa ya. Nanti makna secara istilah ada. Nah barakallahu fikum. Naam. Karena ihsan ini aslinya dari ahsana yusinu ihsanan, berbuat kebaikan dan balasannya pun surga, ya kan? Nah barakallahu fikum lil ladzina ahsanul husna wasziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan surga dan tambahan. Apa tambahan itu maksudnya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Allazi ahsana kullasyai'in khalaqah." Zat yang telah menyempurnakan segala sesuatu ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dalam keadaan sempurna barakallahu fikum. Tidak pernah kita jumpai manusia tertukar ciptaannya. Mungkinlah satu dua ada tapi cacat. Tapi kalau misalkan tertukar, misalkan barakallahu fikum tangannya di bawah, kakinya di atas itu belum kita jumpai. Dalam artian apa? Misalnya tangannya terbalik. Eh, jadi tangannya yang kanan nah, pindah ke kaki satunya. Kaki satunya pindah ke tangan misalkan. Dalam keadaan dilahirkan itu jarang kita jumpai. Karena benar-benar Allah Taala itu menyempurnakan ciptaannya. Dan manusia inilah yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim fi aksani apa? takwimin, diciptakan dalam postur yang paling sempurna sudah. Oleh karena itu syukuri barakallahu fikum disyukuri. Naam. Jadi enggak perlu kita saling ajak-ajakan, wah kepalanya besar. Paham ya? Enggak eh, boleh kayak gitu ya, ajak-ajakan enggak bagus ya. Naam barakallahu fikum karena berbahaya sekali. Sibabul muslimi apa? Fusukun wa qitalu kufrun. Nah, mencaci maki orang muslim itu ada kefasikan, membunuhnya kekafiran. Ya, kekufuran hati-hati barakallahu fikum jangan suka mencaci maki ya. Nah, barakallahu fikum hidungnya pesek, Nah, atau misalkan pendek sekali cendik misalkan jangan. Enggak boleh ya ngajak seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Jangan. Semuanya syukuri barakallahu fikum, masing-masing itu ada hikmah di balik itu semuanya. Allah musta'anam. Jangan suka mengejek-ngejek nggak bagus ya. Hindari. Naam. Ya kita syukuri, kita katakan Masya Allah Itu ada. Allah ibarik hanya Hayyakumullah itu ya. Enggak perlu ngejek-ngejek. Allah musta'an. Naam. Wa ihsanul amal itsmamuhu dan sebuah amalan dikatakan bagus itu karena sempurna wa itqanu dan mantapnya sebuah bangunan bangunan itu kalau sempurna dan mantap dan kokoh itu katakan sempurna dan ihsan seperti itu wa ihsanus san'ah itsmamuha wa itqanuha dan sebuah enam produk atau sesuatu yang dibikin itu katakan bagus itu kalau sempurna dan mantap dan kokoh walihada yaqulun oleh karena ini mereka mengatakan anta tuhsinu kada aw la tuhsin Nah, engkau berbuat berbuat baik seperti ini ataukah tidak berbuat baik? Yakni hal ta'rifu hadzal syai' tamaman aw annaka la ta'rifu la, ta'rifu. Ini penggunaannya di dalam Arab seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kamu mengetahui sesuatu ini secara sempurna ataukah tidak? Nah, ini maknanya kalau bahasa Arab anta tuhsinu kadza aw la tuhsin. Maksudnya itu kamu mengetahui sesuatu ini secara sempurna ataukah tidak? Itu secara nah barakallahu fikum Nah, pembicaraan orang Arab intinya barakallahu fikum hamidakumullah, Ihsan ini nanti akan kita bahas. Nah, mengenai ihsan ini tingkatan yang paling tinggi karena kalau orang memiliki jiwa atau memiliki sifat ihsan ini nanti dia akan merasa apa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ihsan sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam hadis yang kita baca di Jibril, apa anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Ta'ala seakan-akan apa? Engkau melihatnya dan jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.